Ialah wujudul ulama bainahum keberadaan para ulama di tengah-tengah umat. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan para ulama beliau menyatakan wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib dan keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid ahli ibadah. Diumpamakan seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Diterangkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah Sisi keutamaan yang disebutkan dalam riwayat ini ialah yang pertama sisi kemanfaatan. Kemanfaatan seorang alim jauh lebih banyak daripada seorang abid ahli ibadah. Sebagaimana kemanfaatan bulan dirasakan oleh semua makhluk di muka bumi ini. Jauh lebih banyak kemanfaatannya dari para bintang-bintang yang ada. Sinar bulan menerangi seluruh alam. Sementara sinarnya bintang hanya menerangi dirinya dan sebagian kecil yang di sekitarnya. Begitu pula barakallahu fikum. Sisi keutamaan yang kedua ialah dari sisi sinarnya. Kalau kita melihat yang namanya rembulan di malam purnama, maka kita akan menyaksikan sinar rembulan bagaikan sebuah pelita lentera yang menerangi seluruh alam raya ini. Semua pihak bisa mengambil kemanfaatan daripadanya. Semua pihak bisa mengambil cahaya daripadanya. Maka begitu pula barakallahu fikum wujudul ulama. Keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini. Para ulama ialah merupakan pelita umat. Lentera bagi umat ini. Yang menerangi jalannya umat ini. Memberikan bimbingan-bimbingan kepada mereka. Tentang perkara agama yang dibutuhkan oleh umat ini. Khanaldina azakumullah. Bisa kita bayangkan. Tatkala rembulan yang tadinya di malam purnama sedemikian terangnya tiba-tiba menghilang. Entah belum muncul atau tidak ada, ada gerhana atau yang semisalnya, maka tentunya yang kita saksikan ialah gelapnya suasana. Gelapnya langit, gelapnya bumi. Maka begitu pula barakallahu fikum. Ketika para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di tengah-tengah umat ini, maka kondisi umat pun menjadi gelap. Umat pun tidak memiliki yang namanya lampu, lentera, pelita yang menerangi jalan hidup mereka dalam beragama ataupun dalam menjalani urusan duniawiyah mereka. Maka barakallahu fikum wujudul ulama alamatul khair di hadhihi ummah. Adanya para ulama itu merupakan tanda kebaikan untuk umat ini. Mereka lah kepanjangan tangan dari para anbiya wal mursalin. Mereka lah yang meneruskan perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin. Mereka lah sebagai perantara antara para anbiya wal mursalin dengan umat ini yang menyampaikan ilmu-ilmu agama Allah tabaraka wa taala kepada umat dari masa ke masa sampai akhir zaman nanti. Maka barakallahu fikum sebagai seorang muslim yang baik tentu dia akan memanfaatkan kesempatan adanya para ulama dengan sebaik-baiknya. Mensikapi mereka sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan diadakannya acara semacam ini diadakannya daurah nasional yang menghadirkan masyaikh dakwah, masyayikhul sunnah, para ulama ahli sunnah wal jamaah di negeri kita ini. dan Lambang kebaikan untuk kita. Juga lambang kebaikan untuk umat seluruhnya. Dan merupakan taufik. Kemudahan rahmat dari Allah Taala Seharusnya kita yang mendatangi para ulama, seharusnya kita yang menghampiri tempat-tempat mereka. Seharusnya kita yang bersusah payah duduk bermajelis di tempatnya para ulama. Namun dengan kemudahan Allah taala dan juga dengan kemurahan hati, kemudian dengan kemurahan hati para ulama kita yang meluangkan waktu mereka untuk mendatangi kita. Datang kepada kaum muslimin di belahan dunia ini. Sekali lagi ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Taala. Merupakan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya bagi masing-masing kita atau masing-masing kita memanfaatkan momen-momen yang semacam ini untuk diambil faedahnya sebesar-besarnya. azakumullah. Terkait dengan acara yang semacam ini. Terkait dengan adanya majalisul ulama. Ada dua pihak. Dalam mensikapi majalisul ulama. Dalam mensikapi muhadarah-muhadarah yang diadakan oleh para ulama semacam ini. Pihak yang pertama, jenis yang pertama, ialah pihak-pihak yang tidak mau tahu dengan adanya majalisul ulama mulia semacam ini. Tidak tergerak hatinya untuk mendatangi majelis-majelis tersebut bersimpuh di hadapan para ulama, para masyayikh untuk mengambil ilmu dari mereka. Entah tersibukkan dengan urusan duniawiyah mereka atau tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Namun yang paling mengenaskan ialah justru adanya pihak-pihak yang kemudian tidak menyukai adanya acara-acara semacam ini. Antipati dengan acara-acara semacam ini. Dan yang lebih mengenaskan lagi barakallahu fikum ialah adanya pihak-pihak yang kemudian menggembosi kaum muslimin menyurutkan semangat kaum muslimin untuk mendatangi tempat-tempat mulia yang semacam ini. Fahada taksirun fi hukukil ulama. Ini merupakan tindakan taksir. Mengabaikan hak-hak para ulama. Muncul dari orang-orang yang tidak mengetahui keutamaan para ulama. Tidak mengetahui bagaimana mulianya majlis ulama, majlisnya para ulama. Tidak memahami bagaimana mulianya majlis ilmu yang diambil langsung dari para ulama. Adapun yang orang-orang terakhir tadi adalah tipe orang-orang yang pada hati mereka ada penyimpangan, ada penyakit hati dan itu merupakan tanda-tanda e, eh, menyimpangnya seseorang dari al mustaqim ketika terpatri dalam hatinya kebencian kepada para ulama, antipati kepada para ulama atau justru melarang orang lain untuk menghadiri majelis ulama. Hada sinfun satu jenis orang. As-sinful jenis yang kedua barakallahu fikum. Ialah seseorang yang memiliki semangat tinggi menyambut datangnya para ulama dengan gembira, dengan ceria, dengan penuh kegembiraan, menyiapkan dirinya jauh-jauh hari untuk bisa mengambil kesempatan menghadiri majelis ulama, mengambil faedah ilmu dari para ulama, semangat untuk datang ke tempat-tempat yang semacam ini untuk bertemu dengan para ulama. Rela mengorbankan harta, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan apa yang dia miliki untuk bisa duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Mereka ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang terpatri di hati mereka mahabbatul ulama, kecintaan kepada para ulama, terpatri pada hati mereka hubbul ilmi wa majarisihi, kecintaan kepada ilmu dan majlis-majlis ilmu. Maka mudah-mudahan barakallahu fikum adanya antum di tempat-tempat yang semacam ini termasuk golongan yang kedua ini Golongan orang-orang yang betul-betul mencintai para ulama'nya. Mencintai ilmu yang disampaikan oleh para ulama'nya. Mencintai majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu. Yang disampaikan di sana kalamullah wa kalamur rasul alaihi salatu wassalam. Namun barakallahu fikum. Terkait dengan jenis yang kedua ini. Orang-orang yang mendatangi acara-acara yang semacam ini. Pada kenyataannya memiliki niatan yang berbeda-beda. Memiliki niatan yang berbeda-beda. Bukan seubang. Tetapi perlu diperingatkan Ada di antara mereka yang betul-betul memiliki semangat yang tinggi untuk mengambil ilmu dari para ulama. Datang jauh-jauh ke tempat ini, ke majelis ini selama tiga hari atau semisalnya. Mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran, letih, capek dan semisalnya. Betul-betul hanya ingin mendapatkan ilmu. Hanya ingin mendapatkan faedah majelisnya para ulama dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ini adalah tipe orang yang terbaik. Yang insya Allah makjur, biniyatihi. Akan diberi pahala dengan niatnya tadi. Termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Tipe yang pertama inilah tipe orang-orang yang berupaya mencontoh dakwah salaf kebiasaan salafun salih rahimahumullahu taala melakukan yang namanya rihlah ilmiah menempuh rihlah perjalanan untuk mendapatkan ilmu syar'i dari tempat yang jauh ke majalisul ilmi wal ulama untuk mendapatkan ilmu semata. Karena kita semuanya tahu di antara sunnah muttaba'ah sunnah yang diikuti sunnatul anbiya wal mursalin sunnahnya para nabi dan para rasul dan sunnah salafin salihin sunnah salafin salih ialah rihlah ilmiah rihlah mengadakan sebuah perjalanan dalam rangka untuk mengambil ilmu agama Allah dalam rangka untuk mencari ilmu agama Allah ini merupakan sunnahnya para nabi antum perhatikan kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Kahfi rehlah beliau menuju ke Khadir alaihi salatu wassalam rehlah ilmiah dilakukan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk menemui Khadir alaihi salam dikarenakan pada Khadir ada ilmu-ilmu yang tidak diberikan Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Maka beliau pun mengadakan rehlah, menyiapkan bekal, membawa seorang pelayan menemani beliau. Dan dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Falan abraha hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya dan aku terus akan berjalan, kata Nabi Allah Musa. Hatta ablugha majma'al bahrain. Hingga aku, aku akan mencapai pertemuan dua laut. Au amdiya hukuba. Atau aku akan terus berjalan selama hukuba. Hukuba ada yang memaknakan samanina sana. 80 tahun lamanya. Ada pula yang memaknakan hukuba aisinin adidah bertahun-tahun lamanya dengan tanpa menyebutkan waktu. Ini semangatnya beliau. Aku akan berjalan untuk menemui Khadir hingga aku mencapai Majma'al Bahrain, bertemunya dua lautan tempat yang dijanjikan oleh Allah. Atau kalau tidak ketemu, aku akan berjalan terus rehlah walaupun harus saya tempuh 80 tahun lamanya. Dengan pendapat sebagian ulama atau bertahun-tahun lamanya waktu yang sangat panjang dengan keterangan ulama yang lain. Padahal barakallahu fikum para ulama kita semuanya telah sepakat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam afdal min Khadir alaihi salatu wassalam. Nabi Musa itu lebih afdal, lebih utama daripada Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa termasuk kalimur rahman. Nabi Allah Musa termasuk ulul azmi dari kalangan para anbiya wal mursalin. Namun posisi beliau sebagai orang yang lebih afdal, yang lebih utama tidak menghalangi beliau untuk rehla ilmiah safar untuk mendapatkan ilmu mengambil ilmu dari orang yang lebih bawah keutamaannya. Lebih sedikit keilmuannya. Itulah sunnah para ambiya wal mursalin. Safar panjang, rehla ilmiah untuk mendapatkan ilmu semata. Barakallahu Dan perhatikan baik-baik ketawaduan Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Datang ke majelis seseorang yang beliau lebih utama daripada dia, yang beliau lebih alim daripada dia. Namun dikarenakan majelis orang tersebut di sini hadir alaihi salatu wassalam di sini disampaikan ilmu-ilmu yang tidak beliau miliki. Maka beliau pun menyempatkan waktu walaupun lama untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itulah kebiasaan para ambiya ul mursalin. Rihlah ilmiah untuk mendapatkan ilmu. Ini pula merupakan da'bus salaf. Kebiasaan salafun salih. Kebiasaan para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para tabi'in. Para atba'u tabi'in. Dan demikian seterusnya dari masa ke masa. Sampai sekarang dan sampai umur kiamah Kebiasaan salaf dan orang-orang yang kembali para salafun salihin. Anda perhatikan kisah <clears throat> Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah Sahabiyun jalil. Ibnu Amr Rasul alaihi salatu wasalam. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahlul bait. Termasuk ahlul bait al Abbas. Orang yang dikatakan mulia nasabnya, ningrat marganya, sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wasalam, ahlul bait. Para sekarang bilang Habib, gitu ya. Para Habib Beliau punya semangat yang sangat membaca di dalam menimba ilmu agama Allah. Sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang masih muda ketika itu menyingsingkan dengan baju, mengajak temannya, ayo kita mendatangi para sahabatul kiram, mumpung mereka masih banyak, kita ambil ilmu dari mereka. Sang teman tadi mengatakan wahai Ibnu Abbas, ada apa kamu sibuk nyari ilmu agama Allah itu? Nah ini para sahabat yang besar-besar, yang tua-tua, yang senior masih banyak. Siapa yang butuh sama kamu? Bahasanya kita orang, banyak ustadz, banyak da'i, banyak ulama. Ngapain cari ilmu agama Allah? Gak tahu hukumnya gampang, tinggal telepon, SMS, tanya kepada para ustadz, dapat ilmu. Selesai. Ada apa kalau bercapai-capai ria datang ke majlis ini, ke ini, ke ini, ke kota ini, kota ini, kota ini, ke negeri ini, ke negeri itu ngapain? Bil makna jawaban teman Ibn Abbas tadi. Tidak mau diajak ikhlas. Maka beliau pun dengan pantang mundur, dengan semangat yang membaca seorang diri mengambil ilmu agama Allah dari para sahabatul kiram mendatangi para sahabat-sahabat yang besar yang senior yang tua-tua itu mengambil ilmu dari mereka. Hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala adalah seorang sahabiyun jalil yang mulazamah dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Khususnya pada masa kekhilafan Umar radhiyallahu anhu wa Ketika mukim, ketika safar, terus dibuntuti oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala Untuk apa? Untuk mengambil ilmu dari mereka. Disebutkan dalam Sunan Darimi dengan sangat yang hasan. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mendengarkan berita khabar ada salah seorang sahabat Ansar yang mendengarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang belum dimiliki Ibnu Abbas. Maka segera Ibnu Abbas mendatangi rumah sahabat Ansar tersebut. Datang ke sana. Didapati ternyata pintunya tertutup. Diberitakan sahabat tersebut sampai lulah istirahat siang. Maka Ibn Abbas radhiyallahu taala <clears throat> tidak kemudian pulang. Mumpung ustadznya lagi istirahat, gitu ya. Ada kesempatan untuk pulang dulu. Ditunggu oleh beliau. Ditunggu di depan pintu sahabat yang mulia tadi. Sampai ketiduran Ibnu Abbas radhiyallahu taala di depan pintu sahabat yang mulia itu. Kalau sekarang ketiduran di emperan rumahnya Ustadz gitu. Nah. Kalau orang nggak paham siapa dia, dikiranya coba dia aja. Dikiranya apa? kok ada orangnya tidur di, di emperan rumah orang, dikiranya orang yang nggak waras. Tapi itulah yang dilakukan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala huma. Semangat yang sangat tinggi untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Ketika sahabat tersebut bangun, membuka pintunya, kaget. Di depan pintunya ada sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala huma. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dibangunkan. Ada perlu apa wahai Ibn Abbas? Kenapa kamu nggak mengutus orang lain saja menemui saya? Saya akan datang kepada kamu. Dikatakan saya datang ke sini untuk mengambil hadis yang kau dengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku belum mendapatkannya. Kata sahabat Ahmad eh, tadi, utus orang lain kepada saya. Tidak usah langsung ke sini. Nanti aku yang datang kepada antum, gitu ya. Pasalnya antum ya kepada antum wahai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka beliau pun mengucapkan sebuah kalimat yang masyhur di kalangan para ulama. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Yang namanya ilmu didatangi bukan mendatangi. Maknanya sayalah selaku talib, selaku murid, selaku pencari ilmu yang wajib dan berhak datang ke tempatnya para guru, para ustadz, para ulama, para masyayikh. Wah, semangat beliau. Tanpa kenal lelah. Mengorbankan harta, waktu. Dan akhirnya Allah pun ta'ala memberikan anugerah ilmu kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan beliau menjadi habrul ummah alimnya umat ketika itu bahrul uh, bahrul uh, eh, al bahr fil ulum samudra ilmu dan pada masa tuanya beliau beliau menjadi seorang sahabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menyampaikan ilmu kepada umat. Umat setelah itu membutuhkan ilmu Ibnu Abbas. ingat para sahabat yang besar, yang senior, yang tua, ganti generasi para sahabat yang dulunya muda sekarang menjadi tua. Umat kemudian butuh kepada ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu taala dan juga ilmu-ilmu sahabat yang lain yang masih panjang umurnya ketika itu. Majelis Ibnu Abbas, majelis yang sangat besar. Di sana disampaikan ulumun syatta, beragam ilmu agama Allah. Semua orang mengambil ilmu dari beliau. Para syuara datang ke masjid beliau, belajar ilmu syair kepada beliau para nuhat, ahli nahu, ahli bahasa datang kepada beliau. Menimba ilmu daripada beliau. Para ahli hadis yang ingin, ingin menginginkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke tempatnya beliau. Orang-orang ingin memahami fikih, pemahaman tentang hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau. Semua bidang ilmu diajarkan tempatnya beliau. Maka teman Ibnu Abbas yang dulu diajak itu Begitu menyaksikan dan melihat majelis Ibn Abbas yang sangat besar tadi. Semua orang bisa mengambil ilmu dari beliau dari semua bidang ragam ilmu. Dia mengatakan, "Kana hadzal fata aqala minni." Dulu pemuda ini lebih cerdas daripada saya. Itulah penyesalan ya, Bukan di awal, tapi di akhir. Bahasa kita sambil gigi jari gini ya. Allahul musta'an. Ini ustaz teman saya dulu. Teman main saya. Dulu ya bermain-main sama ustaz ini gitu. Sekarang Masya Allah ustaz besar. Saya begini-begini aja. Ya Alhamdulillah masih taklim. Itu pada sebagian orang. Sebagian lagi yang lainnya lagi sedang ngurusi sibuk dengan dunianya, tapi dia merasa senang punya teman lama jadi ustaz gitu loh. Allah musta'an. Intinya barakallahu fikum, yang namanya rihlah ilmiah itu merupakan sunnatus salaf. Sunnah salafun salih rahimahumullah ta'ala. Dan antum jangan tanya lagi bagaimana semangatnya para ulama sunnah setelah zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam rihlah ilmiah. Perkara yang lumrah dan biasa di kalangan para ulama kita. Seorang talibul ilmi, pencari ilmu ketika itu keliling dunia berkali-kali untuk mendapatkan ilmu dari para ulama yang masing-masing. Dia mengambil ilmu dari tempatnya, dari negaranya terlebih dahulu, dia kuasai semua ilmu-ilmu ulama negerinya, setelah itu keluar ke mancanegara. Yang dari Irak berangkat ke Syam, Meng mengelilingi semua wilayah Syam, mengambil ilmu dari ulama Syam. Berangkat lagi ke Mesir, mengambil ilmu dari ulama-ulama Mesir. Berangkat ke Hijaz, mengambil ilmu dari ulama Makkah dan Madinah. Berangkat ke Yaman, mengambil ilmu dari ulama Yaman. Berangkat ke Khurasan, ke ini, ke itu, terus keliling dunia dalam rangka untuk menimba ilmu agama Allah. Ketemu dengan masyayikh, ketemu dengan ulama langsung, mengambil ilmu dari mereka, nulis ilmu dari mereka, munawarah, dialog ilmiah, munakosah dengan mereka. Pulang lagi ke daerahnya. Di tempatnya dia kumpulkan ilmu tadi. Dia sampaikan kepada umat di tempatnya dia. Tidak berapa lama, pergi lagi. Yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang ke eh, masing-masing dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa antum bayangkan barakallahu fikum pada masa dahulu. Gak ada pesawat. Jangan terbayangkan dari Irak ke Syam paling setengah jam pesawat. pesawat. Banyak hotel dan segala macam. Tidak ada ya Pak. Antum bayangkan tempo dahulu. Serba tidak ada. Kendaraan hewan, onta, kuda, himar. Bahkan seringkalinya jalan kaki. Dari sebuah negara ke negara yang lain. Irak, Syam, sangat jauh. Seberang. Syam, Mesir, sangat jauh. Mesir, Yaman, sangat jauh. Yaman, Hijaz, lumayan dekat. Ya baik pesawat. Ya jalan kaki, ya juga sangat jauh. Dengan bekal seadanya. Tidak ada warteg. Tidak ada rumah makan Padang. Tidak ada rumah makan Sunda. Atau yang semisalnya. Tidak ada hotel, Tidak ada apa. Yang dibawa ialah bekal yang mereka bawa masing-masing. Tidurnya di sembarang tempat, di bawah pohon, di tempat ini, tempat itu. Hakata para ulama rehla ilmiah. Itu sunnatus salaf barakallahu Maka orang-orang yang mendatangi tempat semacam ini, acara semacam ini, mendatangi majelis ulama semacam ini dengan penuh keikhlasan, dan betul-betul hanya ingin mengharapkan ilmu syar'i, faedah ilmu dari para ulama, nasihatnya para ulama, mudah-mudahan mendapatkan apa yang dibawakan tadi. Rihla ilmiah, pahala besar, salaka katarikan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, diberi keutamaan, dimudahkan nanti dia qiyamah, jalan menuju ke surganya Allah Taala dan dia mengikuti jejak yang salafun saleh. Ini niatan pertama. Dan seharusnya inilah niatan antum datang ke sini. Sudah capek. Apalagi yang dari jauh-jauh, dari luar Jawa, entah Sumatera, entah Kalimantan, entah Sulawesi, entah Irian, entah Timur-Timur, mana. Atau yang dari Jawa Timur, atau yang dari Jawa Barat, atau walaupun yang dari Jawa Tengah sendiri, dari Jogja sendiri. Sudah capek mengeluarkan harta, waktu, naga, eh, mondok tiga hari di masjid, eh, antrian panjang toiletnya, dan segala macamnya. Mungkin tidak mandi dalam sehari, mungkin. Atau yang semisalnya ini semua perjuangan para fikum, pengorbanan para fikum. Maka niatkan ikhlas datang kemari. Niatkan untuk menimba ilmu agama Allah datang kemari. Sehingga antum bisa meraih pahala sebesar-besarnya. Pahala di majlis ilmu, pahala tolabul ilmi, pahala rihla ilmiah, dan pahala ittiba' al-anbiya wal mursalin, pahala ittiba' salafin salihin mengikuti jalannya para anbiya wal mursalin dan mengikuti jalannya para salihin. Niatannya kedua, diingatkan para keluarga. Ialah datang ke tempat-tempat majalisul ilmi semacam ini bukan dalam rangka untuk keikhlasan dia menimba ilmu agama Allah. Tapi murni datang ke sini hanya untuk memanfaatkan momen besar untuk menambah kantong tebal. Biasanya kalau diadakan daurah nasional, apalagi para masai yang datang, itu yang hadir itu bukan orang Jogja saja. Nasional. Banyak yang dari luar sana datang. Biasanya kantongnya tebal-tebal. Biasanya. Itu peluang bisnis yang sangat prospek. Jualan apa saja laku. Jual nasi bungkus laku. Jual minyak wangi insya Allah. Jual yang lain juga insya Allah. Akhirnya ingat bukan suudon tetapi mengingatkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun datang dari rumahnya, entah yang dekat, entah yang jauh, mempersiapkan segala sesuatunya. Yang disiapkan itu bukan niatnya keikhlasan dia untuk menimba ilmu agama Allah, tapi yang dia siapkan ialah niat untuk bisnis murni di tempat yang semacam ini. Bukan mengharamkan dagangan, tidak Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi yang kita inginkan ialah niat. Orang-orang yang punya niatan semacam ini murni hanya untuk tijarah perdagangan saja. Maka yang dia dapatkan hanya perdagangan dia saja tidak mendapatkan yang namanya keutamaan ilmu, keutamaan tolabul ilmi, keutamaan rehla ilmiah, keutamaan ittiba'ul anbiya wal mursalin, ittiba'ul salaf yang dibawakan tadi. Ingat Rasul mengatakan dalam sabdanya innamal a'malu niyat wa innama likulli imri'in Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan masing-masing orang akan diberi pahala tergantung niatnya. Datang kemari dengan niat ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala semata untuk ibadah dengan tolabul ilmi. Dikasih niat tolabul ilmi, dikasih pahala niat tolabul ilmi. Dan sebaliknya, datang kemari dengan niatan murni khusus atau hanya untuk tijarah, dagang saja, kesempatan emas untuk mempertebal kantong. Maka dia pun juga mendapatkan apa yang dia niatkan. Untung besar itu yang dia dapatkan. Untung sedang itu yang dia dapatkan. Tidak untung sama sekali itulah yang dia niatkan. Hah? Yang dia niatkan akan diberikan oleh Allah Taala. Ini yang kita katakan eman-eman. <clears throat> Orang yang merugi. Di saat yang lainnya meraih pahala besar selama tiga hari. Di majlis mulia semacam ini. Dia, ya kalau meraih untung besar masih lumayan. Dunianya dapat. Nah kalau sudah Capek dari sana persiapan ini, persiapan itu dan segala macamnya. Pahala hilang, untung nggak kunjung datang. Itu namanya rugi dunia akhirat. Iman-iman barakallahu itu. Kesempatan yang semacam ini dimanfaatkan baik-baik. Lalu bagaimana kiranya dengan adanya sebagian pihak Ustaz Ya tidak bisnis murni Ustaz. Ya ikut taklim juga. Waktunya taklim ya taklim, waktunya istirahat dagangan Ustaz. Apa tidak dapat pahala? Diterangkan oleh para ulama una barakallahu terkait dengan adanya niatan-niatan duniawiyah yang bercampur pada niatan-niatan ukhrawiyah. Itu tergantung mana yang dominan. Kalau yang lebih dominan itu niatan akhiratnya, niatan belajarnya, niatan mengambil ilmunya, niatan tolabul ilminya, dagangan cuma sampingan. Maka insya Allah mendapatkan pahala tolabul ilmi. Dan mubah bagi dia untuk mendapatkan urusan duniawi. Tapi kalau sebaliknya, yang dominan itu niatan untuk mendapatkan dunia, yang dominan niatan untuk bisnis. Taklim sampingan Ya yang dia dapatkan ya niatan duniawi. Tahunya ciri-ciri sampingan bagaimana itu? Di antara ciri-ciri sampingan Orang yang niatan asalnya tolakul ilmi dagangan itu sampingan Begitu datang waktunya taklim kukut katanya orang Jawa Timur. Tutup sementara dagangannya, langsung datang ke tempat taklim, khusyuk mendengarkan tausiah ilmu. Gak ngantuk, khusyuk. Bedakan khusyuk dengan ngantuk ya. Khusyuk mendengarkan tausiah, tausiah ilmu dari para ulama. Semangat mendengarkan apa nasihatnya, apa ilmunya. Diresapi untuk diamalkan. Begitu. Selesai taklim lagi, jeda istirahat buka lagi. Itu ciri-ciri yang dominan adalah niatan tolabul ilmi. Ciri-ciri yang dominan bisnis. Diumumkan bolak-balik sama panitia. Sekarang waktunya tausiahnya Syekh Fulan bin Fulan. Diharapkan datang ke masjid, masuk ke masjid. Para pedagang dan segala macamnya diminta untuk berhenti sejenak aktivitasnya datang ke tempat ini untuk mengambil ilmu agama Allah. Ya sekedar lewat aja pengumuman tadi itu. Di sini lagi semangat para syekhnya menyampaikan tausiah, ustadz yang menerjemahkan juga mati-mati yang menerjemahkan semaksimal mungkin menyampaikan nasihatnya para masyayikh dengan bahasa Indonesia. Di, di sana dengan santai dia terus. Oh ini anu ya, 30 ribu. Mau kalau beli banyak diskon. Oh ya, ribut masya Allah. Di sini lagi semangat tolakul ilmi. Yang sebelah sana semangat ijarah. Allahul Musta'an. Itu ciri-ciri yang dominan itu ialah bisnisnya, taklimnya sampingan. Kalau lagi mood datang. Kalau lagi mood bisnis, bisnis. Allahul Musta'an. Kalau di dipaksa ada tim sweeping, jangan begitu. ya ya yo, salib, salib, salib, salib, salib. taklim. Tapi kan ada miknya, tak? Ada pengeras suaranya kan sampai ke tempat dagangan tak Saya taklim di sini aja dengarkan mic. Masya Allah. Lupa dia dengan keutamaan majelis ilmu. Bayangan dia taklim itu taklim gitu aja, nggak ngerti dia ada keutamaan tolabul ilmi, keutamaan majelis ilmunya, keutamaan langsung ketemu dengan para ulamanya, dan segala macamnya. Mali deh. Nah, itu ciri-ciri. Ya, kalau pendatang ke masjid bukannya khusyuk tapi ngantuk. Datang gitu. Paling belakang sana, pojok sebelah sana supaya kalau selesai langsung bisa lari ke tempat dagangannya. Hmm, ngantuk lagi, masya Allah. Eh, Syekhnya berapi-api menyampaikan nasihat, Ustadz penerjemah berapi-api menyampaikan penerjemahannya, di belakang ngobrol dengan sama pedagang tadi. Tadi sudah untung berapa? Uh, wah ini masih pembukaan ini, belum belum. Mudah-mudahan nanti anu begitu. Alhamdulillah saya ini baru buka dasaran. Uh banyak para pelanggan datang. Satu kali buka dasaran sudah kembali modal. Hmm. Semangat tenan ya. Bukan suudon, afwan, bukan suudon, tapi mengingatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kapan lagi para fikum kita punya kesempatan utuh untuk ketemu dengan para masyayikh, mendengarkan nasihat mereka, mengambil ilmu dari mereka dengan tanpa disertai apapun. Kesempatan yang semacam ini setahun sekali itu pun juga dengan penuh perjuangan panitianya. Itu juga penuh perjuangan para masyayikhnya datang ke sini. Maka ikhlaskan niat para fikum. Ambil kesempatan semacam ini sebaik-baiknya. Singa letih, lelah, payah, capek, penat yang akan rasakan dari rumah ke tempat ini selama di sini dengan kondisi yang serba minim semacam ini. Itu semuanya harapannya ialah berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berbuah sia-sia belaka. Ingat, tidak mengharamkan itu semuanya. Tapi perbaiki niat. Perbaiki niat barakallahu fiik. Ini khonamtina azakumullah. Sekedar mukadimah tausiah yang seharusnya bukan saya yang menyampaikan tapi yang menyampaikan seharusnya Lusaratul Muti LC dari petanahan berhubung beliau yang berhalangan hadir ya terpaksa saya yang harus menggantikan beliau tapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini sebagai bukan mukadimah untuk menyemangati antum sadarlah antum datang ke tempat semacam ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang paling afdal, ibadah tolabul ilmi, ibadah mencari ilmu dengan segenap keutamaan-keutamaan yang ada pada ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan pencari ilmu, keutamaan rehla ilmiah, keutamaan majlis-majlis ilmu, keutamaan ketemu langsung dengan para ulama, dengan para masyayikh keutamaan mengikuti sunnah para ambiya wal mursalin, keutamaan mengikuti sunnah salafun salihin. Yakin itu. Sehingga walaupun antum penat, capek, letih dengan kondisi serba semacam ini, jangan putus semangat. Semangat yang tinggi, yang serius, dengarkan baik-baik nasihatnya para ulama, ambil faedah daripadanya untuk keberlangsungan aktivitas kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semua.